Kita masuk sekarang kepada surat yang berikutnya yakni surat Quraisy tafsir surat Quraisy أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله سبحانه وتعالى برفرمان لإيلاف قريش الشيء بن ثيمين من يبوت كان liilaf fi Quraisyin artinya al-ilafu bimakna al-jam'u wad-dhammu wa yuradu bihi tijarah allati kanu yaqumuna biha marratan fi shita wa marratan fi sayf liilafi Quraish ilafihim ilafihim maknanya adalah kebiasaan kaum Quraisy dalam hal perdagangan. Mereka memiliki kebiasaan bepergian untuk berdagang pada dua musim ila fihim rihlatasyita mereka berdagang melakukan perjalanan di musim dingin wasaif dan di musim panas. Ini disebutkan oleh Syekh menggambarkan tentang kondisi kebiasaan kaum Quraisy di saat dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, falyabudu hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ad'amahum yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan kepada mereka memberikan minum kepada mereka sebagai minjur sebagai apa pengobat rasa lapar dan dahaga wa manhum min khauf bersyukurlah kepada Allah dengan beribadah kepadanya yang telah memberikan keamanan kepada mereka penjagaan kepada mereka dari rasa takut Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ada kaitannya dengan ayat atau surat sebelumnya yang berkaitan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah dan demikian pula dengan kaum Quraisy di zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul ada kejadian yang dikenal dengan Amul Fil tahun gajah di mana Abroha menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala lah yang melindungi Ka'bah dari makarnya Abroha. Dan demikian pula dengan Allah melindungi secara umum kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Kisahnya panjang disebutkan dalam tafsir Munkathir tentang surat Al-Fil. Maka dengan penjagaan Allah dari serangan Abroha yang menghancurkan yang menginginkan menghancurkan Ka'bah, hendaknya kalian wahai kaum Quraisy beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala Kita masuk ke tafsir dari Syekh Ibn Thaymin. Lo mengatakan, Hadi surah, surat ini, yakni surat Quraisy yang menyebutkan kebiasaan mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Surat ini memiliki hubungan dengan surat Al-Fil tentang gajah. Surat Al-Fil. Id anna surata allati qablaha fiha bayanu minnatullah. Dikarenakan dalam surat Al-Fil terdapat apa? Terdapat anugerah yang Allah berikan kepada mereka kaum Quraisy ala ahli Makkah, ahlu Makkah secara umum yang ada di sekitar Ka'bah di waktu itu. yaitu apa bima fa'ala bi ashabil fil alladzina qasadu makkah lihat mil ka'bah di mana Allah melindungi dan menjaga mereka dari kehancuran yang akan dilakukan oleh Abroha dengan pasukan gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Allah jaga semuanya dan Allah buktikan kekuasaannya di depan kaum Quraisy dengan Allah hancurkan Abroha beserta pasukannya dilempari oleh burung-burung ababil dengan batu-batu yang diambil dari neraka termihim bi'ijaratin min sijil dilempari dengan batu-batu dari neraka sijil maka menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ular. Yasim makul, lulu lantah mereka. Kejadian besar ini disaksikan oleh kaum Quraisy, ahlu Makkah. Oh betul-betul Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan menjaga Ka'bah adalah sang pemiliknya. Kaum Quraisy tunggang langgang lari ke bukit-bukit ke gunung-gunung batu. Karena Abroha dengan pasukan yang besar telah datang mendekati kota Mekah. Ini tentunya kejadian yang sangat hebat di waktu itu. Kejadian yang betul-betul mereka saksikan dengan mata kepala mereka bahwa Allah mampu dan Allah menjaga melindungi Ka'bah dan Ka'bah itu adalah bagian dari ajaran Islam dalam hal ini sebagai kiblat Islam. Tentunya dengan adanya kisah itu kemudian muncul seorang Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam yang mengajarkan untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, memuliakan Ka'bah tentunya ini satu hal yang sinkron. Allah dulu melindungi Ka'bah dari serangannya Abroha. Kemudian Allah mengutus Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga ajarannya memuliakan Ka'bah. Hendaknya dengan ini mereka mudah menerima dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan bukti nyata kebesaran Allah Zat yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menampakkan kebesarannya dan keagungannya dengan menghancurkan Abroha beserta pasukan gajahnya. Mereka saksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Adanya burung ababil yang tidak dikenal sebelumnya burung itu. Ia membawa batu-batu min sijil dari neraka sijil untuk melempari pasukan tersebut dan hancurlah mereka mati semua pasukan itu dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka hancur dengan dilempari oleh burung ababil dengan batu-batu tadi di atas. Tetapi dalam kenyataannya Quraisy malah justru menentang dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Mekkah menolak keberadaan Rasul sampai Rasul pun harus meninggalkan negeri tanah airnya di mana beliau hidup di situ, lahir di situ, berkembang di situ, harus ditinggalkan dikarakan kaum Quraisy di saat itu menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterkaitan antara surat al uh, surat al Quraisy liila fi Quraisyin dengan keterkaitan surat apa? Al-Fil yang belum kita baca. Mudah-mudahan kita bisa membacanya pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan ucapannya Syekh bin Utsaimin. Qala Syekh wa ya illa fahmun marratain fi sunnah martun fi sayf wa martun fi syita' Fabayyana في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على ahli Makkah ala Quraisy wa hiya kata beliau menjelaskan dalam surat ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy penduduk kota Mekah. Itu apa? Ila fihim. Perjalanannya mereka marotain dua kali dalam satu tahun untuk mencari untung dalam mencari rezeki adanya apa perjalanan di waktu di waktu musim panas dan perjalanan di waktu musim dingin mereka mendapatkan keuntungan dan mereka bisa mengerjakan itu tak lain adalah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala Qala Syaib mengatakan liilafihim fihim atau liilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Ada beliau saya langsung masuk kepada pembahasan mereka melakukan perdagangan di waktu dingin dan di waktu panas. Wa yuradu bi tijarah yang dimaukan dengannya adalah perdagangan amma fi syita fattajihuna nahwal yaman adapun ketika musim dingin mereka itu kaum Quraisy penduduk kota Mekah membawa perdagangannya menuju kota Yaman di musim dingin mereka dagang membawa perdagangannya menuju negeri Yaman lil mahsulati zira'iyyati fihi. Manfaatnya apa? Dalam rangka mendapatkan hasil bumi berupa sayur mayur, buah-buahan yang ada di negeri Yaman di musim dingin di sana. Hasil perkebunan Mekah itu ekonomi muslimin kondisinya kota batu. Bukan kota batu malang. Ya. Ini betul-betul bukit batu kanan kirinya. Yang tidak tumbuh apapun di sana. Tanaman itu tidak tumbuh karena memang Mekah itu wadin. Ghairi dizar'in. Satu lembah yang memang tidak ada tanamannya. sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tatkala Nabi Allah Ibrahim membawa Ismail beserta ibunya Hajar kemudian diletakkan di satu lembah yang tidak ada rumah tidak ada tanaman kecuali adanya Ka'bah tok ini dia di tempat yang ghairi dizar'in tanpa adanya kebun dan tanaman inda baitikal mukarram itu inda baitikal muharram di di rumahmu yakni di Ka'bah penduduk kota Mekah bisa tumbuh berkembang dalam keadaan tanpa air di waktu itu sumber mata airnya adalah zam-zam dengan kisahnya Nabi Ismail dan ibunya Hajar yang mencari air ke sana dan ke sini ke bukit Sofa lari lagi ke bukit Marwa lari lagi ke bukit Sofa berputar tujuh kali dan itu menjadi ibadah sa'i di waktu itu Nabi Allah Ismail masih kecil murdi masih menyusu Allah takdirkan dengan itu Allah berikan nikmat berupa bi'ru zam-zam, sumur zam-zam yang mana sampai hari ini kita bisa meminumnya. Tentunya yang bisa ke sana atau beli air zam-zam yang asli. Ada ngalah kalau di Tanah Abang itu campuran palsu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu juga bukti kebesaran Allah Azza wa Jal. Dari semenjak Nabiullah Ibrahim sampai hari ini kurun waktu sekian ratus tahun. Bahkan sekian ribu tahun. Airnya tidak pernah satu. Tidak pernah berkurang debitnya. Bahkan bisa memberikan minum kepada jamaah haji yang jumlahnya ribuan bahkan mungkin jutaan yang bisa diambil untuk dibawa ke bertengki-tengki ke berbagai macam wilayah di sekitarnya tetap air zam-zam air yang Allah Subhanahu wa taala munculkan sebagai mukjizat Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihi salatu wassalam Quraisy di waktu itu ada di sekitar Ka'bah tidak bisa bercocok tanam. Maka mereka memanfaatkan musim dingin untuk melakukan perjalanan menuju Yaman guna mendapatkan bahan makanan yang dihasilkan dari perkebunan. Ini dia. Ya. Qala Syekh beliau melanjutkan ucapannya. Kenapa mereka ini di musim dingin perjalannya ke kota Yaman di samping ada hasil perkebunan oleh Anel jawa munasib juga dikarenakan negeri Yaman itu udaranya cocok tidak begitu dingin semisal dinginnya ketika di negeri Mekah wa ma fi sayf fatajiuna ila syam Mereka ketika di musim panas mereka mengarah menuju ke negeri Syam. Karena galiba tijarat al-fawakih wa ghairiha takunu fi hadha al-waqt fi sayf ma'a munasabat al-jawl barid. Mereka di musim panas pergi menuju negeri Syam di sana mereka berdagang buah-buahan dan mereka pun mendapatkan udara yang munasib yang cocok dengan mereka tidak begitu panas seperti yang ada di kota Mekah Faya ni'matu Allah. maka hal ini adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka kaum Quraisy fi hataini rihlayat rihlatain pada dua perjalanan ini agar mereka mendapatkan hasil perkebunan dan mendapatkan buah-buahan dan mendapatkan makasib hasil mendapatkan kasab ya mendapatkan harta dari dua perjalanan tersebut dalam perdagangannya. Mereka membawa perdagangan ke negeri Syam ditukar dengan buah-buahan dan makanan. Mereka pergi ke negeri Yaman dengan membawa dagangan terus seperti itu. Dan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi Rasul diantaranya adalah beliau berdagang. Membawa dagangannya Khadijah bintu Khuwailid. Ini dia. Membawa perdagangan ke negeri-negeri tersebut. Ada kalanya ke Syam, ada kalanya ke Yaman, ada kalanya ke tempat lain. Dan itu nikmat min Allah. Sehingga mereka bisa merasakan berbagai macam jenis hasil buah, hasil uh, perkebunan dalam keadaan Mekah tidak menghasilkan hal itu. Sekarang ini kaum muslimin kalau antum datang ke Mekah di wilayah di sekitar Masjidil Haram itu tidak tumbuh tumbuhan yang ada di sana tumbuhnya hotel menjulang tinggi di sekitar Mekah Azizia dan yang lainnya hotel-hotel menampung para apa jamaah umrah, jamaah haji dan yang lainnya. Yang mengherankan negeri yang gersang itu bisa menjamu jamaah umroh yang jumlahnya sekian ribu, bisa menjamu jamaah haji yang jumlahnya sekian ratus ribu. Hari-hari jamaah itu tidak pernah habis. Toh makanannya juga nggak pernah habis pisang ya ada, sayur mayur ya ada, ikan ada kaum muslimin. Bagaimana ikan ini kok bisa sampai ke Mekah melalui apa? Numpak trailer dalam keadaan sudah beku. Dinikmati. Luar biasa ini barokahnya doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim. Ini dia. Nabi Allah Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran disebutkan memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk Allah berikan kepada mereka minat samarat terhadap orang yang beriman berikan kepada mereka buah-buahan yang banyak hasil bumi yang banyak dalam keadaan Mekah gersang kok bisa itu semuanya didatangkan dari luar negeri dari Yaman, dari Syam dari negeri kita dari Eropa dari Cina datang ke sana. Allahu Akbar. Ya, itu bukti kebesaran Allah Azza wa Jal yang mampu untuk menjamu duyufullah, tamu-tamu Allah Azza wa Jal. Dengan berbagai macam makanan-makanan yang begitu banyak. Dengan rasa yang bermacam-macam. Masakan Eropa, masakan Indonesia, masakan Orang Arab macam-macam jenis masakan ada. Dan itu siap saji. Kita berpikir kapan mendatangkannya, kapan masaknya, kita ngertinya jam makan makan. Dan tidak bisa habis Kurang ada lagi, kurang ada lagi. Masya Allah, itu di kota Mekah. Kalau Syekh dengan nikmat-nikmat tersebut mereka tidak kekurangan bahan makanan. Di musim panas ada makanan, di musim dingin ada makanan, maka Allah memerintahkan mereka amarahumullahu ayyabudu rabb bait. Allah memerintahkan kepada mereka agar mereka menyembah kepada Allah zat yang memiliki Ka'bah yang telah menyelamatkannya dan telah menunjukkan kebesarannya, menunjukkan keagungannya ketika kisah kapan? Kisah Abroha dengan pasukan gajahnya yang terkenal Al-Fil. Mereka membuktikan kebesaran Allah Azza wa Jal di saat itu di mata mereka. Syukran lahu ala di ni'mah Perintah beribadah kepada Allah ini adalah dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Sehingga kita ya kaum muslimin beribadah salat, beribadah puasa itu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Atas limpahan nikmat yang luar biasa. Hijau, kumah ripah lo jinawi, makanan yang banyak, minuman yang banyak, beraneka ragam jenis makanan. Ya, itu harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukurinya diantaranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi ketika beliau salat malam sampai kakinya bengkak. Maka Rasul ketika Aisyah mengatakan kepada Nabi, engkau adalah seorang Rasul yang telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau melakukan salat sedemikian panjang sampai kaki engkau bengkak-bengkak? Kalau Rasul mengatakan, Afalu hibu aku akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, bukankah aku ini adalah seorang hamba yang sangat menginginkan untuk aku menjadi orang yang bersyukur. Aku ini melakukan sholat malam begitu panjang sampai kakinya bengkak. Itu dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur kita kepada Allah adalah dengan menjalankan syariatnya. Bukan syukuran dengan model melakukan hal yang khurafat dan bid'ah syirik dan kufur bukan tetapi dengan kita melakukan apa syariatnya qala syekh bin thaimin kita lanjutkan ucapan beliau fabiadi ni'mah al'azimah yajibu alaihim ya'budullah maka dengan nikmat yang besar ini wajib atas mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu yatadallulu lillahi 'azza wa jall. Yang namanya ibadah adalah merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan mengagungkannya. Ayat 'abada al-insanu lillah yatadallalu bis-sami'u wa ta'ah. Hendaknya setiap manusia beribadah hanya kepada Allah, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah dengan mendengarkan perintahnya dan mentaatinya. Lihat baik kaum muslimin, kaitan tauhid rububiyah dengan kaitan tauhid al-uluhiyah. Tatkala kita sebagai manusia membuktikan secara nyata semua nikmat itu hanya dari Allah. Yang bisa menumbuhkan tumbuhan hanya Allah. Patung-patung nggak bisa, cincin nggak bisa. Di saat Allah lah yang memberikan hasil bumi, sayur mayur, buah-buahan, hanya Allah. Tuhan yang lainnya nggak bisa. Hanya Allah semata yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rizki. Ketika kita tahu yang seperti itu, maka sudah menjadi kewajiban untuk kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dikarenakan kita meyakini Allah lah semata yang memberikan rizki kepada kita. Ini diberikan kepada kaum Quraisy agar supaya mereka tatkala Rasul datang kepada mereka, mereka mentatinya. Akan tetapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Akan tetapi mereka tetap menuhankan Lata, Uzza dan Manat. Maka Allah menghancurkan mereka Allah memerangi mereka melalui Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Qala Syekh Ibnu Taimin kata beliau, "Faidza balaghu anillahi wa rasulihi amrun qala sami'na wa ta'na wa idza balaghu khabarun qala sami'na wa amanna al wajh al wajh al mahabbah wa ta'zim." Kata beliau, ibadah itu diwujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama, apabila sampai kepada kita dari Allah dan juga sampai kepada kita dari Rasulullah sebuah perintah untuk kita laksanakan maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah itu dan kami mentaatinya. Itu ibadah. Yang kedua, wa idza balau khabarun apabila sampai kepada kita sebuah berita bukan bentuknya perintah juga bukan bentuknya larangan, tapi berita. Berita tentang nabi yang telah lalu, berita tentang alam yang akan datang, surga neraka, alam kubur dan yang lainnya. Berita bentuknya. Maka cara beribadahnya adalah kita mengatakan semi'na wa amanna. Kami mendengarkan berita itu dan kami mempercayainya. Kami mempercayainya, mengimaninya. Hada makna min ibadah. Ini adalah makna dari makna-makna ibadah. Misal mamanya datang kepada kita perintah untuk sholat. Kita ucapkan sami'na wa ta'na. Penuh dengan rasa cinta kepada sholat. Kenapa kamu sholat? Ini perintah Allah. Yang menciptakanku, yang memberikan makan kepadaku selama ini. Maka cinta kepada sholat. Ini bentuk engkau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan perintahnya. Membesarkan syariatnya. Ini ajaran Allah. Ini petunjuknya Allah, ini bimbingan Rasul, ini sangat mulia yang harus kita angkat tinggi-tinggi. Ini namanya ibadah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Karena apa? Kadangkala manusia itu kalau mendengarkan perintah dari Allah dan Rasulnya yang muncul adalah keluh kesah. Aduh, abot, Waduh diperintah ini, diperintah itu. Protes yang adanya. Kalau dilarang oleh Allah dan Rasulnya dari sebuah perbuatan atau makanan, yang ada adalah keluhan. Lah, enak-enak dilarang. Apa-apa nggak boleh. Apa-apa dilarang. Itu manusia. Ini dia. Maka ketika ada orang kok tidak seperti itu, mendapatkan perintah, berusaha melakukannya, mencintainya, mengagungkan perintah itu, sampai dia bisa menjalankan. Itulah yang namanya al-ibadah. Ada larangan. Diagungkan larangan itu. Ini larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita melanggarnya. Larangan manusia saja gak boleh kita melanggarnya rambu-rambu lalu lintas umpamanya. Larangan pemerintah. Dilarang kita begini, dilarang kita begitu. Larangan. Itu harus dibesarkan larangan itu, jangan dianggap sepele. Apalagi larangan dari Allah Azza wa Jal yang konsekuensinya kalau kita melanggar akan mendapatkan adab dalam neraka. Harus kita agungkan, oh ini larangan. Hati-hati darinya. Harus kita tunduk dengan meninggalkannya. Hakada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan malah kebalik. Kalau yang melarang manusia, diagungkan, oh ini larangan guru besar. Oh ini larangan, larangan nenek moyang. Ini larangan, lah. uh itu dibesar-besarkan. Gak, gak berani melanggar. Mukna welek, tetapi begitu mendengarkan larangannya Allah, lah apa ini larangannya Allah? Diringankan, dianggap sepele, tidak diindahkan, bahkan dilanggar tanpa merasa takut dengan adab. Ini kebalik. Kebalik. Yang harus diagungkan dalam jiwa kita adalah aturan Allah, perintah Allah, larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah engkau mengagungkan sesuatu yang tidak jelas. Ini nenek koyang, Nenek koyang yang mana? Orang ngerti. Kapan nuli ngomong? Orang ngerti. Mitos. Sumber beritanya tidak jelas. Kebenarannya juga tidak terbukti. Tetapi sudah diagungkan. Apalagi itu adalah bulan suro. Kapan itu bulan suro? Ya sekarang ini. Kalau nggak begini nanti kena ini. Kalau nggak begini nanti kena musibah ini. Ini sudah pitutur. Nenek guru, kakek guru. Ini, ini. Oh, luar biasa. Nggak berani dia melanggarnya. Padahal itu adalah bikinan orang. Yaitu kisah bohong yang tidak mendatangkan malapetaka sama sekali. Karena malapetaka itu adalah terjadinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mitos-mitos itu. Tetapi luar biasa mitos itu diyakini dan diagungkan. Kalau tidak larung das kebo nanti akan begini dan begitu. Larungan itu teng laut maupun teng daratan pak laut. Gak berani mereka menggantinya dengan Das marmut nggak berani. Harus das kebo. Dan kebonya itu juga harus kebo yang ya, yang antik. Pernah terjadi di sebuah daerah sana yang melakukan budaya itu. Setelah disembelih kerbau ini, diarak-arak menuju kota melewati pasar-pasar. Baru kemudian dibawa ke laut. Ada yang kata mereka juru kuncinya mereka ya, mengatakan ini tumbal kerbau tidak diterima. Kenapa? Karena wis gorayan, jin pasar. Jin lautnya orang itu apa-apa. Ini wis gorayan sebelah maning nek ora awas kowe wah diwedeni-wedeni hakada kaum muslimin keyakinan yang aneh yang mereka takutnya kepada bangsa jin penunggu lautan selatan melebihi daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sendiri kalau ditanya apakah dedemitmu yang menciptakan ikan di laut, mereka nggak akan mengatakan, iya, mereka tahu dedemit yang mereka sembah itu adalah makhluk yang nggak bisa menciptakan laut, juga tidak bisa menciptakan ikan, nggak bisa memberikan rezeki. Tetapi mitosnya sangat kuat. Sehingga harus dilakukan kalau enggak, nanti kenapa? malah betaka. Seharusnya yang seperti itu itu pada syariat Allah. Ini perintah. Kalau nggak dilakukan, azab. Ini larangan. Awas, tinggalkan. Kalau kamu melanggarnya, Allah akan mengazabmu. Ini yang seharusnya dibesarkan. Dan ini adalah makna dari apa? Ibadah. Kalau kita hati kita seperti itu, maka kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. قال شيخ الإسلام تيمية tentang definisi ibadah وقد حدها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بهذا المعنى فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة ibadah itu adalah sebuah kata yang mencangkup semua hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi baik ucapan maupun amalan yang zahir maupun yang batin ibadah adalah sebuah nama sebuah sila yang mencakup setiap apa atau semua apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai, baik ucapan maupun amalan, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang yang batin. Ini definisi ibadah. Kemudian berikutnya, Qala Syekh Ibn Rabb hadzal bait. Allah adalah Rabbnya rumah ini. Hadal bait rumah ini yang ada dalam surat Quraisy ini maknanya adalah al-Ka'bah. Ka'bahnya. Bisa dipahami hadirin? Ka'bahnya yang sekarang kita bisa melihatnya yang ada di Masjidil Haram Mekah. Masjidil Haram ada dua. Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Haram Madinah. Masjid yang mana Nabi kita memberitahukan keutamanya lebih berkali-kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan Masjid Nabawi salatun fi masjidi hada ka alfi salatin fi masjidin ghairihi illa masjidil haram atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali salat di masjidku ini ya di Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu pahalanya seperti seribu kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram sholat satu kali di Masjidil Haram yang ada di Mekah yang di situ terdapat Ka'bahnya itu pahalanya miatu alfin seratus ribu kali Seratus ribu kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, seneng buatan bakar sini pak, seneng. Bisa sholat di sana. Karena itu amalan yang paling utama ketika kita berada di dua masjid itu Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Haram Madinah adalah amalan sholat. Amalan sholat. Secara nas, Nabi kita menyebutkan keutamaannya berkali-kali lipat dibandingkan dengan amalan yang sholat di masjid yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Qala Syekh Ibn Thaymin. Waqad adhafa Allah ila Allah Subhanahu wa taala menyadarkan Ka'bah kepada zatnya. yakni Allah itu Rabbul Ka'bah, sang pemilik Ka'bah. Sebagaimana diucapkan oleh uh, Abdul Muttalib atau salah satu saya lupa di kalangan kaum Quraisy. Nanti ditengok kembali. Insya Allah kalau saya ingat mudah-mudahan uh, bulan depan bisa hadir lagi, ingatkan kita akan membaca tafsir Al-Fil. Nanti kita usahakan membaca kisahnya Abroha yang hendak menyerang Ka'bah. Insya Allah yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Ya. Di antara kisah yang ada dikatakan ketika mereka hendak menyerang Ka'bah kaum Quraisy memiliki keyakinan inna lil ka'bati rabbun atau kama Ka'bah itu punya sang pemiliknya Ka'bah itu ada yang memilikinya kami Quraisy nggak mampu menjaga Ka'bah mereka lari ke gunung-gunung tetapi mereka meyakini Ka'bah itu ada yang punya siapa Allah Subhanahu wa taala mereka mengenal itu, mereka tahu itu. Sehingga ketika Bro hendak menghancurkannya, kaum Quraisy tenang. Walaupun mereka tidak bisa menghadangnya pasukan besar itu. Namun Quraisy meyakini Ka'bah akan diselamatkan oleh sang pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakada kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an dan terbukti mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri hancurnya pasukannya Abroha dengan pasukan gajahnya tidak tersisa mati semuanya dengan keajaiban datangnya burung yang berjumlah sekian banyak yang mereka tidak tahu sebelumnya seperti itu kondisinya tentunya ini menambahkan iman bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala tetapi lah musyrik ya tetap musyrik pak kalau tidak mendapatkan hidayah ya dari Allah ya tetap akan yang disembah patung bikinan mereka sendiri La ta'uzamana dan Hubal Qala syai bila mengatakan masih berkaitan dengan Rabbah hadal bait beliau sebutkan beberapa kalimat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahhir baiti sucikan olehmu rumahku Allah menyebutkan Ka'bah sebagai apa? Baiti, rumahku. Littaifin. Bagi mereka-mereka yang akan melakukan ibadah tawaf. Mengitari Ka'bah tujuh kali dengan berlawanan jarum jam ya pundak sebelah kanan dibuka intiba kain kain ihramnya dibuka kemudian memutari Ka'bah dengan bahu kiri yang lebih dekat dengan apa Ka'bah memutari seperti ini kalau jarum jam kan seperti ini ya ini kebalikannya maka hadirin kaum muslimin, ibadah toaf itu hanya dilakukan di Ka'bah. Tidak ada syariat tawaf di lain Ka'bah. Sehingga kalau ada orang mengajarkan tawaf di kuburan yang diagungkan, muter ping pitu itu adalah sesuatu yang satu hukumnya bid'ah paling minimalnya itu tidak ada syariatnya yang kedua itu bisa syirik kecil dan yang mengerikan itu syirik akbar dikarenakan dia melakukan ibadah tawaf untuk dipersembahkan kepada si mayit yang ada di kuburan tersebut diagungkan kuburan itu sebagaimana Ka'bah yang dimuliakan dalam agama kita yang disyariatkan di situ toaf. Ada orang mengatakan, ngapain toaf ke Ka'bah? Bayarnya larang. Toaf baik yang kuburan kie murah. Oh, pikirannya duit tok. Maka Syaikhul Islam dan para ulama yang lainnya melarang untuk uh, membuat Ka'bah Ka'bahan. Dan ini fikih dalam perkara haji dan umroh. Bolehkah kita membuat Ka'bah Ka'bahan? Ngerti Ka'bah Ka'bahan? Ka'bah uh, sesuatu yang mirip dengan Ka'bah, kotak yang kemudian dikasih kain, persis kayak Ka'bah untuk kita toaf di situ. Bolehkah ini? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya apa? tidak boleh. Anda bisa lihat dalam fatwa beliau-beliau para ulama kita. Karena itu akan menyerupai Ka'bah yang ada di sana. Tawaf itu hanya di sana. Apalagi dengan melakukan tawaf secara lengkap, memakai kain ihram, memutarinya dan membaca talbiyah, membaca berbagai macam dikir-dikir dan ada hajar aswadnya dan dicium lagi. Nanti suatu saat orang akan tidak usahlah haji ke Mekah, di sini juga ada Ka'bah. Di Karang Moncol juga ada Ka'bah mungkin. Jadi jangan. Itu hal yang dilarang dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimum jami'an. Pada ayat yang terakhir فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَدْعَمَهُم مِّن جُوعٍ wa amanuhum min khauf. Allah menyebutkan dua nikmat besar. Allah yang memberikan makan kepada mereka agar mereka bisa terselamatkan dari kelaparan. Wa amanahum dan Allah memberikan kepada mereka rasa aman dalam rangka untuk bisa menghilangkan rasa takut. Dua ini nikmat besar. Sebuah negara jika lo mendapatkan dua nikmat ini, nikmat pertama negaranya aman, damai, tentram. Tidak ada huru-hara, tidak ada permusuhan. Tenang negerinya. Itu sudah luar biasa ya kaum muslimin. Mahal sekali menjaga keamanan dan ketenangan sebuah negeri biayanya sangat mahal, memberikan rasa aman kepada rakyat. Plus dengan rasa aman itu diberi oleh Allah limpahan makanan, minuman. Apa maning pak selain itu? Luar biasa. dengan kepengen makanan minuman apa duit? Hah? Yalorone ogora oh, milih cinane pak. Allah sebutkan di sini makanan minuman. Artinya kalau melimpah makanan dan minuman buah hasil uh, dari perkebunan dan yang lainnya itu sudah masya Allah luar biasa daripada gur duit duit tok nih orang nasi dituku lar mangan duit Rika Huh? duit rancangan sekarung lah orang nasi dituku di lamu dibae nganteng-kenteng sehingga Allah sebutkan dua nikmat ini dan Allah berikan itu sampai hari ini nikmat besar makanan melimpah ruah di negeri itu dan rasa aman damai tentram sehingga orang yang melakukan haji dan umroh terpenuhi kebutuhan mereka rasa aman terpenuhi oleh mereka datang dari negeri berbagai macam negeri, turun di bandara, mendapatkan perilakuan yang baik, keluar dari bandara ada bis yang mengantar sampai ke tempat ada hotel tempat tinggalnya, ada makan minum Tinggal melakukan ibadah dengan santai dengan baik sempurna pulang ke negerinya masing-masing.